Kita telah sebutkan sekitar 6 poin. Ya. Yang pertama adalah mempelajari agama Allah, menuntut ilmu. Yang kedua yaitu mengingat Allah, memperbanyak zikrullah, mendekatkan diri kepadanya, menghambakan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga mencontoh ya apa? Hah? Nah, mempunyai hati yang selalu menginginkan hidayah tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat adalah seorang mencontoh meniru ahli salah wal khair orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Karena dengan meniru mereka, mencontoh mereka diharapkan Hal tersebut akan memperbaiki hati kita. Karena meniru orang yang baik, meniru orang yang saleh akan mendatangkan kebaikan dan kesolehan. Kemudian yang kelima apa tadi yang telah saya sebutkan? Ya, melihat nas-nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang bisa melembutkan hati dan jiwa kita. Yang di dalamnya terdapat tentang pembicaraan mengenai mulianya akhirat, rendahnya dunia, kemudian ngerinya kebangkitan yaumul qiyamah, ngerinya api neraka Allah indahnya surga. Demikian pula arahan-arahan yang membuat hati kita semakin lembut, semakin halus, semakin cinta kepada kebaikan dan gandrung kepada kebenaran. Kemudian yang keenam adalah menjauh dari fitnah. Keributan, keonaran, pertikaian, perselisihan, apalagi yang sampai pada tingkat adanya pembunuhan permusuhan dan peperangan antara dua kelompok antara kaum muslimin, antara dua kelompok dari kalangan muslimin dan mukminin. Kemudian yang ketujuh adalah memperbanyak al-istighfar. Memperbanyak al-istighfar wa taubah memperbanyak minta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang berbuat kemaksiatan kepada Allah dituliskan di dalam hati itu sebuah titik hitam. Maka semakin hati terpenuhi dengan titik-titik yang hitam karena kemaksiatan, karena pelanggaran terhadap syariat Allah dan syariat Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ini membutuhkan untuk seorang beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kali bertaubat bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Dalam ayat lain Allah menyatakan mengenai orang-orang yang bertakwa, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Kata Allah mengenai orang-orang yang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahishatan yaitu orang-orang yang apabila mereka memperbuat perkara yang keji Awwalamu anfusahum atau mereka menggolimi diri-diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa. Zakarullah maka mereka mengingat Allah fastaghfaru lidzunubihim sehingga mereka minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz illallah dan siapa lagi yang bisa menghapuskan perbuatan dosa, mengampuni perbuatan dosa melainkan Allah? walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun dan mereka tidaklah terus-menerus atas perbuatan dosa yang mereka telah lakukan sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, maka beristighfar dan bertaubat kepada Allah adalah perkara yang bisa membersihkan hati kita. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat gembira kepada seorang hamba yang bertaubat kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas yang muttafaqun alaih Nabi menyebutkan bagaimana gembiranya Allah. Allah itu lebih gembira dengan seorang hamba yang bertaubat. Bahkan lebih gembira dari seseorang yang digambarkan sedang berjalan di tengah padang pasir yang luas. Bersamanya kendaraannya dan perbekalannya. Kemudian dia singgah di sebuah pohon yang rindang, yang teduh. Lantas secara tiba-tiba dia kehilangan kendaraannya dan juga perbekalannya. Dan dia pun telah berputus asa berputus asa dari keselamatan sebab dia kehilangan kendaraannya dan perbekalannya di tengah padang pasir yang luas yang tidak ada kehidupan di sana maka dia pun beristirahat di bawah pohon yang teduh itu dalam keadaan dia sudah pasrah untuk menyambut kematiannya maka dia pun tertidur ketika dia terjaga dari tidurnya secara tiba-tiba dia mendapatkan bahwa kendaraannya dan perbekalannya ada di hadapan matanya. Sudah kembali. Maka orang ini gembira dengan kegembiraan yang luar biasa. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana seorang yang sudah sudah pasrah untuk mati ya, di tengah padang pasir yang luas yang tidak ada kehidupan di dalamnya tanpa kendaraan, tanpa perbekalan, tiba-tiba pertolongan Allah itu datang dan diselamatkan. Ya. Dia mendapatkan kendaraannya dan perbekalannya ada di hadapannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kegembiraan orang ini yang sangat luar biasa, ya. sampai dia tersalah dalam berucap. Ya, kata Nabi sampai dia mengucapkan, ya, Allahumma anta ab, an, ana ana rabbuk atau uh, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya. ya. Allah engkau adalah penguasaku, Rabbku. Ya. Atau mungkin bahasa yang uh, familiar di tengah masyarakat kita, engkau adalah Tuhanku. Sementara aku adalah hambamu. Uh, engkau adalah hambaku. Ya. Dia menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkau adalah hambaku. Sementara aku adalah Tuhanmu. Ya. Kenapa dia mengatakan ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akhta'a li syiddatil farah. Ya. Akhta'a li syiddatil farah. Dia tersalah karena dia sangat gembiranya. Orang yang sudah sangat gembira bisa kehilangan kontrol akalnya. Sehingga dia terkadang mengucapkan sesuatu yang di luar niatnya, di luar tujuannya. Karena sangat gembiranya. Nah kata Nabi alaihi salatu wassalam Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibanding hamba ini ketika dia kembali mendapatkan kendaraannya dan perbekalannya di tengah padang pasir yang luas yang dia sudah siap menyambut kematiannya. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ya. Basahi lisan kita dengan beristighfar kepada Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat as-sahih disebutkan bahwa beliau dalam sehari beristighfar dan bertaubat kepada Allah 70 kali lebih. Dalam sebagian riwayat 100 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Karena kita manusia ini tidak lepas dari kesalahan, dari kekurangan, dari kelemahan. Ya. Bahkan Allah telah menegaskan di dalam hadis qudsi. Hadis Abi Dzar dalam riwayat Muslim, Allah menyatakan ya bena Adam innakum mukhti'una bil laili wan nahar. Wahai sekalian anak Adam, sesungguhnya kalian ini adalah manusia-manusia yang selalu bersalah siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Tetapi aku akan menghapuskan semua perbuatan dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampunlah kepadaku niscaya aku akan mengampuni kalian beristighfarlah kepada Allah. Ya. Bertaubatlah kepada Allah tabaraka wa taala. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubatan nasuha, taubat yang benar. Taubat yang memenuhi lima syaratnya. Ya. Syarat yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Karena taubat itu adalah amalan saleh, ibadah kepada Allah, maka dia membutuhkan keikhlasan. Kita bertaubat karena mengharapkan ridha Allah bukan mengharapkan salah satu dari kesenangan dunia, bukan karena takut kepada manusia, dan bukan karena siapapun. Kalau kita memang bersalah, kita berdosa kepada Allah, bertaubatlah karena Allah. Yang kedua, dia harus meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dia terjatuh di dalamnya. Yang ketiga adalah dia menyesal bahwa dia pernah melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, dia bertekad untuk tidak pernah lagi mengulangi dosa yang sama. Kemudian yang kelima, apabila dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka hendaklah dia mengembalikan hak itu kepada yang punyanya. Kalau hak itu berupa kehormatan yang pernah dia langgar dengan perbuatan ghibah, menjatuhkan kehormatan orang lain, ya menjelek-jelekkan manusia, maka dia harus minta maaf, istihlal. Apabila dosa itu berupa pengambilan harta benda, maka dia harus mengembalikan harta itu kepada yang punya. Inilah syarat bertaubat ya, lima syarat bertaubat yang disebutkan oleh para ulama ya, disebutkan oleh al Imam Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin dan juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya. Khwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila kita menginginkan hati yang bersih, hati yang cinta kepada kebaikan, hati yang gandrung kepada kebenaran, maka perbanyaklah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itulah yang bisa menghapuskan dosa kita. Ya, terutama adalah dosa-dosa yang besar. Terutama adalah dosa-dosa yang besar. Adapun dosa-dosa yang kecil bisa terhapuskan dengan amalan-amalan saleh. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah, "Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang daripadanya, niscaya kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia yaitu surga. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa dosa yang dihapuskan, kesalahan yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Dengan syarat dosa-dosa kecil itu akan dimaafkan oleh Allah selama kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Dan di sana ada amalan-amalan mulia yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil itu, seperti wudhu. Yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hamba yang membasuh anggota-anggota wudhunya keluar bersama akhir air yang jatuh dari anggota wudhu itu dosa-dosanya, gugur dosa-dosanya. Maka dosa-dosa yang gugur itu adalah dosa-dosa kecil. Tetapi dosa yang besar kepada Allah semacam mencuri, merampok, berzina, berbuat ghibah dan dosa-dosa besar yang lain yang jelas diharamkan oleh Allah ataupun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam terhapuskan dengan bertaubat. Ya. Hanya taubat kepada Allah Azza wa Jal dengan syarat yang telah disebutkan yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Khuan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah. Perkara yang kedelapan, yaitu beriman kepada takdir ya. beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan menghadapinya dengan sikap pasrah tawakal kepada Allah sabar ya. maka ini akan memperbaiki hati kita seorang hamba yang tidak beriman kepada takdir dan tidak menghadapinya dengan tawakal serta sabar kepada Allah dan keputusannya maka orang yang seperti ini hatinya akan rusak ketika dia diuji dan dicoba oleh Allah dengan berbagai musibah hatinya akan merasakan tekanan yang luar biasa kesempitan kesusahan bahkan terisi dengan berbagai buruk sangka kepada Allah. Bisa pula hatinya menyimpan kekafiran dan ketidakterimaan terhadap ketentuan Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, tak jarang atau sebagian manusia ketika dia tertimpa oleh musibah, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang membahayakan. Ya. Tidak terima kepada keputusan Allah. Sehingga dia menyatakan, kenapa harus saya? Kenapa musibah ini terjadi pada saya? Kenapa tidak orang lain? Kenapa dan kenapa? Ini akan merusak hatinya sehingga hatinya dipenuhi dengan berbagai berbagai macam penyakit yang berburuk sangka kepada Allah, ya, tidak percaya kepada ke kemahaadilan Allah, kepada kasih sayang Allah, berputus asa daripada rahmatnya, sehingga membuatnya semakin tertekan di dalam hidupnya. Ya. Musibah yang kecil kalau dihadapi dengan hati yang buruk, hati yang jelek seperti ini, maka musibah yang kecil itu akan semakin terasa besar, terasa berat, terasa sulit, terasa sempit di dalam hati kita. Tapi kalau dihadapi dengan hati yang beriman kepada Allah, percaya kepada takdirnya, di mana Allah memutuskan segala sesuatu itu penuh dengan keadilan, ya. disertai dengan hikmahnya yang penuh dengan kebaikan, ya. tidak lepas daripada kasih sayangnya, sehingga kita mempasrahkan diri kepada Allah apapun yang Allah ujikan yang Allah cobakan kepada kita pasti mengandung kebaikan. Kesabaran itu membuat kita menjadi manusia yang tegar di dalam kehidupan Kesabaran akan membuat kita menjadi manusia yang lebih berkualitas di hadapan Allah. Ya. Maka Khwanifiddin rahimani wa rahimakumullah ini adalah perkara yang penting. Ya. Semakin kita diuji oleh Allah, apabila kita mampu melewatinya, kita akan naik tingkatan dan derajat di sisi Allah taala. Hati kita akan semakin baik. Makanya orang yang paling berat ujian dan cobaannya itu adalah para ambia, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amthalu fal amsal kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka Coba lihat apa yang telah menimpa para nabi. Di antara mereka ada yang disakiti, diganggu dengan cobaan yang luar biasa dari kaumnya. Ya. Bahkan ada yang di, diusir dari kampung halamannya. Ada yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Mending kalau dikejar-kejar untuk dikasih hadiah kan begitu. Ya, kalau dikejar-kejar untuk dikasih hadiah, semuanya mau kan ya. Ini dikejar-kejar untuk dibunuh oleh kaumnya. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau sudah merasa berat dengan ujian yang Allah berikan gangguan kaumnya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingat Nabi Musa Alaihi Salam yang diganggu, disakiti luar biasa oleh Bani Israel. Ya. Beliau menyatakan rahimallahu Musa. Ya. Laqad udhiya bi akthar min hadza sabar. Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam. Dia telah disakiti lebih lebih berat daripada ini oleh kaumnya. Tetapi kemudian dia sabar. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menghibur dirinya mengingat bagaimana Nabi Musa Alaihi Salam. Ya, kesabaran yang beliau tunjukkan, kesabaran yang luar biasa. Inilah kepercayaan kepada takdir. Ujian-ujian dan cobaan-cobaan dari Allah itu justru akan membuat kita lebih baik. Kalau kita mau mengambil hikmahnya. Orang yang mau mengambil hikmah di balik ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah, dia akan semakin dekat dengan Allah. Hatinya akan semakin tunduk kepada Allah. Karena seorang yang mau bersabar, kemudian pasrah kepada Allah di dalam menghadapi ujiannya, kemudian dia meminta kepada Allah untuk diberikan jalan keluarnya dengan doa yang berarti dia menghambakan diri kepada Allah. Yang doa itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah, penghambaan diri kepada Allah. Maka ini akan membuat hatinya lebih dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Kita lihat sebagian manusia ketika ditimpa oleh musibah dan dia mampu untuk menghadapi musibah itu dengan sikap yang baik, dia semakin rajin ibadah. Ya, dia jadi ingat sama Allah. Dia lebih rajin untuk salat, ya, lebih rajin untuk baca Al-Qur'an, lebih rajin untuk datang ke masjid, ya, lebih rajin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menunjukkan bahwa musibah itu kalau dihadapi dengan beriman kepada takdir, pasrah kepada Allah dan dengan kesabaran dia akan menempa diri kita menjadi seorang manusia yang lebih berkualitas di hadapan Allah tabaraka wa taala. Makanya para nabi itu ujiannya, cobaannya sangat berat karena setiap mereka lewat dari ujian dan cobaan itu tingkatan mereka lebih tinggi daripada sebelumnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan musibah tentunya ingin membuat hambanya menjadi lebih baik bagi orang-orang yang lalai ingin ditegur oleh Allah. Ya. Bagi orang-orang yang saleh, musibah itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis Abi Suhaib Yahya bin Sinan radhiyallahu an dalam riwayat Muslim beliau menyatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair Sangat mengagumkan urusan seorang mukmin itu. Semua perkaranya adalah kebaikan untuknya. Walaysa dzalika illa lil mukmin Dan hal itu tidak akan mungkin tercapai kecuali pada diri seorang yang mukmin. Apa itu? In asabahu khairun syakar fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan maka dia akan syukur dan itu baik untuknya. Wa in asabahu syarrun sabar. Kalau dia ditimpa oleh kejelekan maka dia sabar dan itu baik untuknya. Fakana khairan lahu. Ya. Jadi percaya kepada takdir, menghadapi musibah dengan pasrah kepada Allah, bersabar untuk menahan diri dari perkara-perkara yang dimurka oleh Allah, ini akan memperbaiki kita dan membuat hati kita akan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam menghadapi musibah ketentuan yang telah diberikan oleh Allah ini tingkatan yang paling minimal bagi seorang hamba. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Artinya siapapun yang menghadapi musibah ujian dari Allah yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah dengan tanpa kesabaran maka dia akan berdosa bahkan bisa membawanya kepada kekafiran kepada Allah tabaraka wa taala ketika dia mengumpat, mencerca, berburuk sangka, ya, tidak terima kepada keputusan Allah tabaraka wa taala. Maka seorang yang sabar harus menahan tiga hal. Harus menahan tiga hal. Hal yang pertama dia harus menahan hatinya supaya hatinya tidak menyimpan hal-hal buruk terhadap Allah ketika menghadapi ujian dari Allah. Jangan sampai di dalam hatinya masuk prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Ya. Jangan sampai masuk ke dalam hatinya pengingkaran-pengingkaran kepada Allah dan keputusannya. Jangan sampai masuk ke dalam hatinya ketidakterimaan terhadap apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Jangan sampai dia mengumpat di dalam hatinya terhadap Allah Azza wa Jalla. Dia harus jaga hatinya. Dia tahan. Dia harus tahu, dia harus yakini bahwa apapun yang diputuskan oleh Allah itu pasti mengandung kebaikan, tidak mungkin tidak. Walaupun pada saat itu dia belum mengetahuinya. Pasti mengandung hikmah. Ya. Meskipun pada waktu itu dia belum mengetahuinya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia harus menahan lisannya. Jangan sampai dia mengeluarkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah. Umpatan-umpatan. Kata-kata yang menunjukkan ketidaksukaan kepada keputusan Allah. Mempertanyakan takdir Allah. Mencela, mencaci maki. Maka ini tidak boleh. Ya, dia harus menahan lisannya dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah dia harus menahan anggota-anggota badannya. Jangan sampai dia melakukan sesuatu di dalam menghadapi musibah itu sehingga mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Ya. Misalnya ketika datangnya musibah justru dia melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Dia melampiaskan kekesalannya dengan melakukan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang dimurka oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Atau ketika datangnya musibah itu, dia tunjukkan kekesalannya dengan membenturkan anggota badannya ke, ke, ke sebuah benda dalam rangka melepaskan apa yang dia kesalkan dari takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang ketika tertimpa oleh musibah, dia kesal dengan keputusan Allah, dia tinju. Dia tinju dinding itu sampai tangannya pecah. Ini nggak boleh. Sebagian menjambak-jambak rambutnya. Sebagian ada yang teriak histeris. Ya, teriak-teriak. Ya. Sebagian orang ada yang mengoyak-ngoyak bajunya ini tidak boleh bagi orang yang sabar karena menunjukkan ketidakterimaan kepada keputusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah pada hari Karbala dalam rangka memperingati kematian Hussein radhiyallahu an dengan mereka menyakiti diri mereka sendiri. Ya. Ada yang menampar-nampar pipinya, ada yang merobek-robek bajunya, ada yang bahkan menusukkan senjata tajam ke badannya. Ini bukan syariat Islam. Ini bukan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tingkatan yang lebih tinggi daripada kesabaran ya, yang menunjukkan kualitas yang lebih baik pada hati seseorang adalah ketika dia mau bersikap ridha. Ya, ridha dengan segala apa yang diputuskan oleh Allah kepadanya. Apa bedanya ridha dengan sabar tadi? Kalau sabar dia menahan diri dari hal-hal yang dimurka oleh Allah meskipun musibah itu sesuatu yang tidak disukai olehnya. Hatinya menyimpan ketidaksukaan kepada apa yang Allah timpakan kepadanya, hanya saja dia menahan diri, menahan hatinya, menahan lisannya, menahan anggota badannya, jangan sampai terjatuh ke dalam hal-hal yang dimurka oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang sabar. Tetapi orang yang ridha, dia tidak lagi menyimpan ketidaksukaan itu. Ya, bagi dirinya antara ditimpakan musibah dengan tidak ditimpakan musibah sama. Itu berarti hatinya lebih baik. Hati orang yang ridho kepada Allah Azza wa Jal dan keputusannya. Tingkatannya lebih tinggi dari yang sebelumnya, daripada kesabaran. Yang ke yang ketiga yang lebih tinggi daripada daripada kesabaran dan ridho terhadap keputusan Allah adalah orang yang mencapai tingkatan asyakirin. Orang yang mencapai tingkatan Asyakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah ketika ditimpakan musibah kepadanya, maka dia bersyukur kepada Allah dengan musibah itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di balik musibah itu ada kebaikan untuk dirinya. Sehingga dia mengambil kesempatan momentum yang bernilai, momentum yang berharga menjadikan musibah itu sebagai nikmat maka dia pun bersyukur kepada Allah karena musibah. Bukan dia mengharapkan musibah dari Allah, tetapi kalau datang musibah itu kepadanya, justru dia bersyukur kepada Allah dengan musibah. Ini adalah kualitas-kualitas hati. Ya, ini adalah urusan hati. Apabila kita mampu melewati tingkatan-tingkatan ini tadi, ya, dari tingkatan sabar kita naik kepada tingkatan ridha, dari tingkatan ridha kita naik kepada tingkatan syukur, maka hati kita insya Allah akan menjadi lebih baik. Hati kita akan ditunjukkan oleh Allah kepada hidayah yang lebih membuat kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah tunjuki hatinya. Dalam penafsiran ayat ini, Sebagian ahli tafsir menyatakan ini adalah orang yang ditimpakan oleh Allah dengan musibah, kemudian dia percaya kepada takdir Allah dan dia hadapi musibah itu dengan tawakal kepadanya, bersabar dengan apa yang Allah timpakan, maka Allah akan menunjuki hatinya kepada yang lebih baik. Naam. Khwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang keberapa? Hah? Sekarang poin yang kesembilan. Poin yang kesembilan adalah banyak atau membaca sejarah-sejarah orang-orang saleh yang bersabar di dalam menghadapi musibah. Nah, karena dengan membaca sejarah mereka dan apa yang telah menimpa mereka dan bagaimana kesabaran mereka di dalam beragama kepada Allah itu akan memberi kekuatan di dalam hati kita. Ya. Karena orang-orang sebelum kita itu menghadapi ujian-ujian yang berat dari Allah Tabaraka wa taala. Nah, makanya Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 214 Kata Allah, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum?" Ya. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib kata Allah apakah kalian menyangka antadukhulul jannah bahwa kalian akan masuk ke dalam surga walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum sementara belum datang kepada kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kita humul ba'sa wa dharra mereka telah ditimpa oleh berbagai malapetaka dan berbagai mara bahaya zilu dan mereka diguncangkan dengan seguncang-guncangnya hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah sampai rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau mengatakan kapankah datangnya pertolongan Allah Allah katakan ala inna nasrallahi qarib ketahuilah bahwa sungguhnya pertolongan Allah itu dekat Coba lihat bagaimana sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama kepada Allah. Beliau menghadapi situasi-situasi genting yang sampai Allah gambarkan di dalam Al-Quran ya, terbelalak. Ya, mata-mata mereka terbelalak, hati mereka ini sampai ke tenggorokan mereka karena mencekamnya kondisi pada waktu itu. Ya. Nah, di dalam perang Khandaq bagaimana Allah Arab mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dengan 10.000 pasukan yang tidak pernah bangsa Arab berperang dengan pasukan sebesar itu sebelumnya ya, sehingga disebut dengan disebut juga dengan perang Ahzab karena semua golongan Arab berkumpul untuk menyerang dan membumi, membumi hanguskan kota Madinah. Di tengah-tengah persiapan Nabi Anihi salatu wassalam menghadang masuknya pasukan Ahzab dari kalangan musyrikin, beliau dikhianati dari dalam oleh orang-orang munafik yang ikut menggembosi orang-orang Yahudi yang punya perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membatalkan perjanjiannya. Bayangkan kondisi yang sangat mencekam, musuh ada di luar dan di dalam. Ya. Dalam keadaan kaum muslimin sedang berada di parit-parit atau di seberang parit, di arah yang lain dari pasukan musyrikin untuk menghadang mereka, dan mereka tinggalkan keluarga, anak istri mereka di dalam kota Madinah sementara di dalam kota Madinah sendiri e, bersebaran kaum munafikin yang mereka mengajak orang-orang Yahudi untuk membatalkan perjanjian mereka. Nah, tetapi semua itu tidaklah menambahi orang-orang yang beriman melainkan keteguhan di dalam keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita membaca hal-hal yang seperti ini membuat kekuatan di dalam hati kita memberikan semangat, memberikan motivasi ya, bahwa di dalam beragama ini butuh kekuatan hati, keteguhan jiwa, kepasrahan kepada Allah, tekad yang kuat. Sehingga hati kita akan menjadi lebih tegar, lebih baik ya, di dalam mencintai kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu. Nah, Ikhwani rahimani wa Ini beberapa poin yang barangkali bisa saya sebutkan karena keterbatasan waktu kita, kita cukupkan dulu materinya sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya di dalam majelis kita ini dan menjadikan majelis kita sebagai majelis yang diridhoi olehnya. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.